Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Oh, lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. angkat Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-281 ini, didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Gajah Mada, Heri sebagai Rayuyu, Susi sebagai Tunggal Dewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritno sebagai Pranayam, Lili Nur Indasari sebagai Luh Lanti sebagai Puya, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Jingga Dewi, putri Raja Dewi, Luh Jinggan dan Buya memacu kudanya membelah suasana malam. Pegel Gajah Mada dan Pegel Pranayam berkuda di samping mereka untuk memberikan perlindungan jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Dari jauh mereka dapat melihat pintu gapura padu raksa meremang dalam cuaca yang sedikit berkabut. Mereka terus berkuda melaju ke depan. Jarak pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit semakin dekat. Mereka dapat melihat empat orang prajurit berlarian ke tengah jalan, sementara yang lain berjaga-jaga di depan pintu samping gapura. Pegel Gajah Mada dan Pegel Prana yang bersiap siaga dengan senjatanya masing-masing. Sementara itu Putri Tunggal Dewi dan yang lain berkuda sambil merundukkan kepalanya. tidak mau berhenti. Uh, siapa orang-orang itu tadi? Mereka berkuda seperti dikejar hantu saja. Untung aku segera melompat ke pinggir jalan. Kalau tidak, bisa habis tubuhku diterjang kuda-kuda liar itu. Aku sempat melemparinya tombak, tapi mereka berkuda terlalu kencang. Jelas mereka sengaja menghindari pemeriksaan. Mungkin saja mereka itu kawanan perampok. Dengar, ada lagi. Ada orang-orang berkuda menuju kemari. Ayo, Ayo semuanya siap. Mungkin mereka itu teman-temannya. Ayo siap. Kita hadang mereka di tengah jalan. Ayo, ayo, ayo. kalian tidak melihat orang-orang berkuda melewati pintu gapura ini, ha? Uh, iya, Tuan. Mereka baru saja lewat. Semuanya enam orang. Kalian benar-benar melihatnya? Uh, benar, Tuan. Mereka baru saja lewat. Kami tidak sempat menghadang mereka. Mereka terus menerjang kami yang berdiri menghadang di tengah jalan. Dua orang di antara mereka menggunakan cadar hitam. Mm, iya, benar, oh. Tuan. Dua orang di antaranya menggunakan cadar. Bahkan hamba sempat melemparinya tombak tapi mereka berkuda sangat kencang. Siapa mereka itu, tuan-tuan? Kalian tidak perlu tahu siapa mereka. Ayolah, Rejuyu. Tunggu apa lagi? Mereka pasti belum jauh. Ayo, Rapangsa. Ayo kita jalan. Kita kejar mereka. Rupanya beliau itu tadi. Tuan Rapangsa dan Tuan Rayuyu. Iya. Pasti sedang terjadi peristiwa penting di Istana Majapahit. Mungkin ada seorang pembesar kerajaan yang berbuat salah, kemudian meloloskan diri. Sekarang kita harus siap siaga. Ayo, cabut senjata kalian. Jangan-jangan masih ada di antara mereka yang ketinggalan di belakang. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. ayo. Para Dewata Agung rupanya masih melindungi kita. Yunda tunggal Dewi, aku hampir saja kena lemparan tombak. <sighs> Untung Paman Pranaya melindungi aku. Kakang Mada, sepertinya jalan ini buntu, Kakang. Iya, benar Adi Pranayam. Kita terpaksa kembali lagi ke arah semula. Celaka. Prajurit-prajurit Majapahit itu mengejar kita. Coba dengar, ada derap ratusan ekor kuda menuju kemari, Kakang. Uh, maaf, Tuan Putri. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Apa kita tersesat jalan, Paman Mada? Sepertinya memang begitu, Tuan Putri. Kita harus segera kembali. Ayo cepat, Adi Pranayam. Ayo, Ayo, Armada kembali memacu kudanya diikuti yang lain. Mereka berkuda ke arah semula. Sementara itu dari jauh terdengar suara gemuruh orang-orang berkuda semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya mereka berpapasan di sebuah persimpangan jalan. prajurit, kalian bersiap-siap. Barangkali sebentar lagi akan terjadi bentrokan berdarah. Dengar baik-baik. Kami mendapat perintah langsung dari Gusti Prabu Jaya Negara. Lihatlah, kami membawa tidak kurang dari 300 orang prajurit Majapahit pilihan. Kami harus kembali ke istana bersama Tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Kokah itu Rayuyu? anak asuh Eyang Ramapati? Benar, Tuan Putri. Hamba Rayuyu. Hamba dan teman-teman hamba ditugaskan membawa Tuan Putri berdua kembali ke Istana Majapahit. Mari Tuan Putri, mari kami antarkan menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Sayang sekali Rayuyu, aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Aku dan Dinda Raja Dewi harus pergi sejauh-jauhnya dari Istana Kaputren Majapahit. Rayuyu, itu sudah merupakan tekad kami. Karena itu, lebih baik kalian kembali saja tanpa kami. Dan katakan kepada Kanda Prabu Jayanegara bahwa kami dalam keadaan selamat dan kami dalam keadaan baik-baik saja. Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Sebagai seorang penggawa kerajaan, kami harus menjalankan tugas dengan baik. Tuan Putri berdua seharusnya membantu kami. Sebab bagaimanapun juga, kami tidak akan kembali ke istana Majapahit dengan tangan hampa. Kami sudah mengatakannya kepada kalian bahwa kami tidak akan kembali ke Majapahit. Apa kami perlu mengatakannya beberapa kali lagi? Apakah itu masih belum cukup jelas? Oh, Tuan Putri Tunggadewi. Kami mohon Tuan Putri berdua sudi kembali ke Istana Majapahit bersama-sama dengan kami. Kami tidak ingin mendapat kesulitan, sehingga kami terpaksa menempuh jalan kekerasan. Rayuyu, kau tidak perlu mengancam kami. Kalau kami tidak mau kembali, kalian mau apa? Maaf, Tuan Putri. Kalau memang demikian, kami terpaksa menempuh jalan kekerasan. Rapangsa, Rabanyak, dan kalian prajurit-prajurit Majapahit, jangan menunggu lebih lama. Sergap mereka. Ayo! Yeah! Yeah! Yeah! Awateng mengangkat tangannya dan sekitar 50 orang prajurit Majapahit segera menyergap. Terjadilah pertempuran sengit tidak jauh dari pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit. Pegel Gajah Mada dan Pegel Pranayam bertarung dengan gagah berani. Mereka berhasil merobohkan belasan prajurit Majapahit. Tapi karena jumlah prajurit-prajurit Majapahit cukup besar dan mereka menyerang secara bergantian, akhirnya Pegel Gajah Mada memberikan isyarat kepada Pegel Pranayam agar segera melarikan diri. Angkat 加油！加油！ Jinggan jatuh dari kudanya, Tuan Putri. Punggungnya terkena anak panah, Tuan Putri. Oh, lu Jinggan. Ah, aduh. Lu, lu Jinggan? Benar, Tuan Putri. Punggungnya terkena anak panah. Aduh. Ah, kasihan lu Jinggan. Apakah dia masih bisa meneruskan perjalanan? Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah memikirkan diri hamba. Tinggalkanlah hamba, Tuan. Tidak, lu. Kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian di tempat ini. Ah. Lucingan, kau masih bisa naik kuda. Kau harus kuat. Kau harus terus menyertai perjalanan kami, Jangan berhenti di tengah jalan. Ampun Tuan Putri Raja Dewi. Hamba, hamba tidak kuat lagi. Lebih baik tinggalkanlah hamba. Cepat Tuan Putri. Sebelum prajurit-prajurit itu datang kemari, tinggalkanlah hamba. Janganlah pikirkan diri hamba. Benar Tuan Putri. Uh. Tuan Putri harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau kita tidak ingin bentrokan lagi dengan prajurit-prajurit Majapahit. Sepertinya dia tidak mungkin meneruskan perjalanan lagi, Tuan Putri. Anak panah itu menancap cukup dalam di punggungnya. Lu, kasihan kau, Lu. Kalau kau tidak ikut serta meneruskan perjalanan ini, aku merasa sangat kehilangan kamu, Lu. Oh, Buya, kau seorang sahabat yang baik. Temanilah Tuan Putri mendampingi beliau berdua. Sudahlah, jangan pikirkan aku lagi. Cepat, Tuan Putri, tinggalkanlah tempat ini. Nanti prajurit-prajurit Majapahit itu keburu datang. Tuan Putri, Tuan Putri tidak boleh tertangkap. Aduh, aduh. Bagaimana Dinda Raja Dewi? Ah. Apa boleh buat, Yunda? Sebenarnya, aku tidak sampai hati meninggalkan Lucinggan di sini. Tapi kita tidak mungkin membawanya. Ah, dengar, Yunda. Mereka masih terus mengejar kita. Cepatlah Tuan Putri. Silahkan naik ke atas kuda. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Baiklah. Kasihan kau, Jinggan. Kami terpaksa meninggalkanmu. Kau telah berkorban untuk keselamatan kami. Mudah-mudahan para dewata aku melindungimu, loh. Yunda Tunggal Dewi, cepat. Mereka sudah semakin dekat. Aduh, Tuhan Putri, apa Hamba terpaksa tidak bisa menemani Tuan Putri berdua. Hamba terpaksa berhenti di tengah jalan. Dengan air mata berlinangan, Putri Tunggal Dewi dan Raja Dewi kembali naik ke atas punggung kudanya. Sementara itu Luh Jinggan terkapar di pinggir jalan. Darah masih mengucur di punggungnya yang terluka. Selamat tinggal Luh Jinggan. Kami harus meneruskan perjalanan panjang ini. Selamat jalan, Tuan Putri. Oh. Selamat jalan. Mudah-mudahan para Dewata Agung melindungi Tuan Putri berdua. Oh. <laughs> sekali rasanya punggungku. Oh, apakah apakah aku akan oh, mereka sudah datang. Prajurit-prajurit Majapahit itu sudah datang. Ada orang tergeletak di pinggir jalan. Rapangsa, coba kau periksa dia. Oh, mungkin dia salah seorang di antara mereka, Rayuyu. Ternyata dia seorang perempuan, Rayuyu. Perempuan? Ya. Rupanya dia menyamar sebagai prajurit Majapahit. Lihat saja, dia perempuan. Oh, mungkin dia seorang dayang-dayang. Ya. Kita tidak bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Dia pingsan, Rayuyu. Hmm, baiklah. Mudah-mudahan saja dia tidak cepat mati. Sekarang begini saja. Kau dan kau juga Kalian berempat kutugaskan membawa perempuan itu kembali ke istana Majapahit. Serahkan dia ke tangan Gusti Ramapati. Sementara itu, yang lainnya ikut aku. Ayo, kita teruskan pengejaran ini. Kita buru mereka sampai ketemu. Benar, dia pingsan. kita harus segera melaksanakan perintah Tuan Rayuyo. Ayo kita angkat. Kita naikkan ke atas kuda. Awas, pelan-pelan saja. Kau dari sebelah sana. Sana, kepalanya pegang. Biar aku mengangkat di bagian kaki. Ayo cepat. Kita harus segera kembali ke istana Majapahit untuk menyerahkan perempuan ini. Empat orang prajurit Majapahit itu segera mengangkat tubuh Luh Jinggan, kemudian meletakkannya di atas punggung kuda. Luh Jinggan masih dalam keadaan pingsan. Darah masih terus mengucur di punggungnya yang terluka. Setelah semuanya siap, keempat orang prajurit itu pun kembali berkuda menyusuri jalanan menuju kota Raja Majapahit. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Luh Jinggan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.